Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan membahas satu tema penting yang perlu kita pahami bersama yaitu tentang fitnah akhir zaman. Yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman adalah berbagai macam malapetaka, musibah dan bencana yang akan menimpa umat manusia sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis telah mengingatkan kita akan datangnya berbagai macam fitnah dan kedatangannya sangat samar sekali. Bisa jadi seseorang sudah tertimpa fitnah ini tanpa dia sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Kaqita'il lailil muzlim Yusbihur rajulu mu'minan Wa yumsi kafiran Wa yumsi mu'minan Wa yusbihu kafiran Yabi'u dinahu aradim minad dunya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersegeralah kalian untuk melakukan Amalan-amalan Amal-amal soleh demi menghadapi fitnah-fitnah yang akan datang seperti potongan-potongan malam yang kelam. Pagi harinya ketika itu seseorang beriman, sore harinya sudah kafir. Sorenya beriman, pagi harinya sudah kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kenikmatan dunia. Inilah jemaah sekalian di antara peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempersiapkan diri menghadapi berbagai macam fitnah tersebut. Pak, enggak usah kayaknya. Sudah kedengaran jelas ya. Makasih, Pak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita kedatangan fitnah-fitnah itu seperti potongan malam. Artinya, semakin hari akan semakin gelap, semakin sulit kita untuk melihatnya. Jadi, ini benar-benar peringatan yang dahsyat sekali dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling penyayang kepada umat ini. Maka beliau pun mengingatkan kita akan datangnya bahaya yang besar seperti potongan-potongan malam yang kelam. Makin hari akan makin gelap. Maka jemaah sekalian, apa yang bisa menerangi kita untuk mampu melihat fitnah ini dan terutama menyelamatkan kita dari tidak lain itulah ilmu. Ilmu yang melahirkan amalan. Amal yang soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya agama, ilmu yang akan menemani kita di masa-masa yang kelam tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan fitnah. bukan fitnah tapi buhtan. Kalau diterjemahkan itu fitnah. Ya. Fitnah yang dimaksudkan di dalam macam-macam maknanya. Namun kita bicarakan di sini adalah berbagai macam malapetaka, musibah dan perbuatan-perbuatan yang mungkar yang akan terjadi di akhir zaman. Dan yang dimaksudkan di sini juga sekedar akan terjadi semacam gempa bumi atau musibah yang lainnya. Tetapi musibah yang lebih dahsyat lagi adalah musibah yang menimpa agama seseorang, yang merusak akhlak seseorang, yang menghancurkan ibadah seseorang. Ini yang kita maksud dengan musibah. Musibah yang lebih dahsyat dibandingkan musibah yang menimpa fisik kita, menimpa harta kita, lebih dahsyat lagi adalah musibah yang menimpa agama kita. Iya. Dan jemaah sekalian, kalau kita berbicara tentang bab ini, ini adalah bab yang luas sekali pembicaraannya. Sangat banyak. Ini kalau berseri beberapa universitas Islam di Timur Tengah itu dijadikan sebagai bahan disertasi atau skripsi atau yang semisal dengan itu bahan penelitian ilmiah untuk diajukan untuk mendapatkan gelar karena pembicaraannya luas dan hadis-hadisnya sangat banyak butuh adanya studi tertentu iya oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala mungkin kita hanya akan pembicaraan dalam 10 poin tentang fitnah akhir zaman yang harus kita waspadai. Apa yang akan muncul di akhir zaman yang kita harus takut, harus khawatir, jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Ya. Dan saya akan sebutkan 10 poin ini di dalam beberapa hadis. Ya. Hadis yang pertama, "Wa idza waqa'a alaihim lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang telah diangkat untuk memerangi mereka, maka pedang itu tidak akan tersarungkan sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada satu kelompok dari umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-authan. Dan sampai ada segolongan dari umatku yang menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan sesungguhnya akan muncul di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Setiap mereka mengaku sebagai seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabi la nabiyya ba'di. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah dan akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mendapatkan pertolongan dari Allah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka. Wala man khalafahum. Tidak pula orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai datang ketetapan Allah tabaraka wa taala. Jemaah sekalian, inilah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang beberapa hal yang akan muncul di akhir zaman sebagai peringatan bagi kita. Dalam hadis ini disebutkan lima perkara yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita waspadai akan muncul di akhir zaman. Atau jangan jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih berbahaya lagi. Ya. Yang pertama, akan munculnya para imam yang menyesatkan. Apa maksudnya imam yang menyesatkan? Maksudnya ada dua makna. Makna yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang berani berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini makna yang pertama. Berani berbicara tentang halal dan haram, boleh atau tidak, berani berfatwa kepada manusia tanpa ilmu. Tanpa ilmu artinya apa? Tanpa berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka sesat dan juga menyesatkan. Orang yang beramal tanpa didasari ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat. Kalau dia berani berbicara, maka dia akan menyesatkan orang lain. Dan ini juga ditegaskan di dalam hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan termasuk tanda-tanda hari kiamat. Inna Allah la yakbidul ilma intizaan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dari muka bumi ini secara sekaligus. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Makin banyak ulama yang wafat, ilmu ilmu agama makin berkurang. Di sini mengandung perintah untuk kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha nasu urusan juha ruusan juhala. Sampai ketika Allah tidak menyisakan lagi orang yang alim, orang yang berilmu, manusia kemudian mulai mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang bodoh ini ditanya tentang berbagai macam permasalahan, kemudian mereka sesat lagi menyesatkan. Ya, mereka ditanya, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Maka mereka menjawab tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Ya. Insyaallah taala ini ada hubungannya dengan fitnah akhir zaman yang akan kita sebutkan terakhir. Iya. Bagaimana dampak orang yang berani berbicara tanpa ilmu memunculkan kekacauan di masyarakat dan mungkin di hari-hari ini di berbagai belahan dunia telah kita saksikan bahkan bisa jadi terjadi di negeri kita juga. Baik. Jadi ini makna yang pertama, munculnya para imam yang menyesatkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Du'atun ala abwabi jahannam." Akan muncul dai-dai, ustad-ustad, pencerama-pencerama, tapi mengajaknya ke neraka jahanam. Naudzubillah. Bukan ke surga, tapi ke neraka jahannam Kata Nabi saw, "Man ajabuhu ilaiha, man ajab man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha." Siapa yang menjawab seruan mereka atau siapa yang mengikuti mereka, maka mereka akan menjerumuskan dia ke dalam neraka tersebut. Ya. Dan jemaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah kita saksikan, yaitu munculnya orang-orang dianggap kiai, dianggap ustadz, dianggap dai, tetapi dia mengajarkan kesesatan. Ya, ada yang bisa mengajar, ada yang mengajarkan bisa menggandakan uang, ya. Ada yang mengajak untuk melakukan perbuatan syirik atau perbuatan mengada-ada dalam agama dan berbagai macam penyimpangan yang lainnya. Ya, intinya adalah dia berbicara tanpa ilmu, tanpa ada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian orang-orang mengikutinya. Ini makna yang pertama yang disebut dengan imam-imam menyesatkan. Kemudian makna yang kedua, jadi ini masih poin pertama, tapi makna yang kedua. Yang dimaksud dengan imam-imam yang menyesatkan adalah para pemimpin yang zolim. Ya, imam itu kan artinya pemimpin. Para pemimpin yang zolim. Para penguasa dan pemerintah yang zolim. Dan ini banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita banyak hadis akan datangnya para pemimpin yang zalim. Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim itu adalah pemimpin yang tidak berpegang teguh dengan syariat Allah. Pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah." akan datang sepeninggalku para pemimpin. La yastahduna bihadi au bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Yaitu tidak mengamalkan syariat Islam. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasataqumu fihim eh, wasataqumu fihim rijalun Kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati mereka hati setan tetapi di dalam jasad manusia. Ya mas sekalian, ini peringatan dari Nabi saw. orang kalau mabuk kekuasaan hatinya bisa berubah. Ya, kadang dia orang baik, dia masuk dalam lingkaran kekuasaan, dia bisa berubah. Ya, dia bisa berubah. Makanya seorang ulama ahli hadis di abad ini, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah menasihatkan, termasuk politik Islam di masa ini adalah menghindari politik. Kenapa? Karena kalau seorang masuk di sistem yang bisa menjerumuskan dia, sementara imannya kurang, dan gelombang kezoliman itu terlalu besar, maka dia bisa terbawa ke dalam kezoliman tersebut. Makanya banyak orang-orang baik masuk di lingkaran kekuasaan, malah dia menjadi mabuk kekuasaan. Dan dia berjuang bagaimana mempertahankan kekuasaannya. Kalau kekuasaannya itu lepas darinya, dia akan berusaha untuk merebut kembali. Ya, Sampai na'udzubillah, hatinya bisa berubah menjadi hati setan di dalam jasad manusia. Artinya apa? Menjadi pemimpin yang zalim. Pemerintah yang berbuat zalim kepada masyarakatnya. Demikian pula, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita akan adanya para pemimpin yang korup. Beliau bersabda, "Innakum satarawna ba'di umuran tungkirunaha wa atharatan." Sungguh kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang melakukan dosa-dosa dan mementingkan diri sendiri. Para ulama menjelaskan maksud mementingkan diri sendiri di sini adalah harta negara milik orang banyak dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan rakyatnya dia sia-siakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan datangnya para pemimpin seperti ini walaupun mereka masih muslim. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita bagaimana cara kita menyikapi para pemimpin seperti ini. Dalam hadis yang pertama, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Maka sahabat Hudzaifah sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, sahabat yang meriwayatkan hadis ini beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku berjumpa dengan para pemimpin seperti ini?" Jamaah sekalian, mari kita tundukkan hati kita terhadap petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin selamat untuk menghadapi pemimpin seperti ini. Apa kata beliau? Sebelumnya saya ingatkan, tundukkan hati kita dan kalahkan perasaan dan akal kita serta emosi kita. Jangan melebihi wasiat Nabi Muhammad SAW. Apa wasiat Nabi menghadapi pemimpin seperti ini? Beliau bersabda, "Tasma'u wa tuti lil amir." kamu harus tetap tunduk dan patuh kepadanya. Wa in duriba wa ukhidha maluk. Meskipun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu, fasma wa ati. Tetap tunduk dan patuh. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita sebutkan apa hikmahnya. Iya. Kemudian ketika Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna ba'di umuran tungkirunaha wa atharatan. Kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang senang berbuat dosa dan korup. Maka sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pemimpin seperti ini?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Abdu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kamu. Artinya apa? disuruh berdoa. Pertama disuruh taat, disuruh tunduk, jangan melawan. Kedua disuruh berdoa. Ada hadis yang lain. Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Kata Nabi saw Alaihi Wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya satu kemungkaran, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena kalau dia membangkang kepada pemerintahnya tersebut, sejengkal saja lalu dia mati, maka matinya jahiliyah. Jamaah sekalian, disuruh sabar. Artinya apa? Dilarang melawan. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di dalam menghadapi para pemimpin yang zolim tersebut, suruh sabar, berdoa dan tetap tunduk dan patuh. Jadi anak manis terus. Ya, jangan melawan. Jangan melawan. Bahkan walaupun kita dizolimi, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, jangan melawan. Kenapa jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melawan karena lanjutan hadis ini. Dan itulah tanda kiamat dan fitnah akhir zaman yang kedua yang terdapat dalam hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza waqa'a alaihim sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah." Apabila pedang telah terangkat untuk menantang menentang mereka, maka pedang itu tidak akan tersarungkan sampai hari kiamat. Artinya apa jemaah sekalian? Akan terjadi berbagai macam pertikaian dan perselisihan sampai merenggut nyawa di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Sampai merenggut nyawa di tengah-tengah kaum muslimin. Terutama antara pemerintah dan rakyat. Antara aparat dan masyarakat. Ini dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Ini lebih berbahaya dibanding keberadaan pemerintah yang zolim tersebut maka dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dan sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, haram hukumnya kita melawan dalam artian melengsirkan pemerintah yang zolim. Selama dia masih muslim. Ya. Haram hukumnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengkhawatirkan akan muncul bencana yang lebih besar. Sementara tidak ada jaminan Apakah kalau dia lengser akan berganti pemimpin yang lebih baik? Enggak ada jaminan. enggak ada jaminan sama sekali. Jadi ini pandangan ke depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tajam. Kalau kita ikut emosi, kalau kita ikut perasaan, kita mau berontak saja, mau perang saja. Tapi kalau kita lihat ke depan, mudaratnya yang akan muncul begitu besar, maka sepatutnya kita bersabar mengikuti pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini jemaah sekalian, yang kedua. Fitnah akhir zaman akan muncul orang-orang yang menentang pemerintah, kemudian apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Dan sama-sama salah. Yang menentang dan yang ditentang. Karena yang ditentang berbuat zalim, yang menentang ingin melawan kezaliman dengan cara yang salah. Dengan cara menumpahkan darah. Maka jemaah sekalian dalam syariat kita, semua yang bisa mengantarkan pada pertumpahan darah, itu diharamkan. Kecuali dalam jihad visabilillah. Dan jihad itu melawan orang kafir. Tidak ada ceritanya jihad pertikaian antara sesama muslim. Apalagi demi merebut kekuasaan. Tidak ada, itu bukan jihad. Jihad itu adalah melawan orang-orang kafir. Ya. Maka semua yang bisa mengantarkan pada pertumpahan darah dalam Islam dilarang keras. Kecuali dalam jihad visabilillah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam at tirmidhi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Kata Nabi seorang muslim. Artinya walaupun dia pendosa, selama dia masih muslim, nggak boleh kita bunuh. Ya, kecuali dibunuh sesuai dengan ketentuan syariat. Misalkan dikisos karena dia membunuh, dibalas bunuh. Atau dirajam karena dia berzina, orang yang sudah pernah menikah, kemudian dia berzina, hukumnya dirajam sampai mati. Tapi selain alasan-alasan itu, kemudian darah seorang muslim ditumpahkan atau dibunuh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hancurnya dunia ini lebih baik, lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuhnya seorang muslim. Jadi jamaah sekalian, kita dikuasai oleh pemimpin yang zalim itu masih lebih baik dibandingkan kita harus menentang dia lalu akan tertumpah darah maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Makanya saya katakan tadi, tinggalkan emosi kita, tinggalkan akal-akal kita, tunduk kepada wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah juga berjanji kalau kita sabar dan bertakwa, maka pemimpin zalim tidak bisa membahayakan kita. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Wa in tasbiru wa la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, niscaya makar mereka, kejahatan mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Makanya jemaah sekalian, seorang Firaun seorang Firaun dilawan oleh Nabi Musa dengan nasihat yang baik dan sabar. Apa yang terjadi? Hancur Firaun. Fir'aun hancur. Fir'aun itu penghina agama kelas berat. Menghina Allah. Menghina Nabi. Nabi Musa dan Nabi Harun dihina. Tetapi jemaah sekalian, perhatikan apa perintah Allah kepada Musa dan Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua temui Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Disuruh temui, bukan disuruh teriak dari jauh. Kemudian setelah itu apa? Fakula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Orang kafir disuruh ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Maksudnya berikan nasihat yang baik. La'allahu yatadakkaru au yakhsha. Semoga dia menjadi ingat dan takut. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Dia dia nggak takut. Dia nggak sadar, dia nggak taubat Dia tambah zolim. Dia tambah menyiksa Bani Israel dan dia ingin membunuh Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi bukannya tobat. Apa yang dilakukan Nabi Musa dan Nabi Harun dan Bani Israel? Mereka bersabar. Apa setelah mereka bersabar? Allah mengabarkan kepada kita, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ kalimatu الْحُسْنَى husna ala bani Israila bima sabaru." Dan telah sempurna kalimat Allah yang maha baik terhadap Bani Israel dikarenakan mereka telah bersabar. Dan kami hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya dan apa yang telah mereka bina. Subhanallah, ini pelajaran bagi kita. Sabar menghadapi penguasa yang zalim, tidak melakukan penentangan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Masalahnya kita percaya atau tidak. Ya, kadang orang seakan-akan dia nggak percaya dengan janji Allah, dia nggak sabar dia ingin segera menurunkan penguasa tersebut. Yang terjadi berikutnya adalah berbagai macam kemudaratan yang lebih besar. Iya, ini janji Allah. Bani Israel Allah tolong karena kesabaran mereka. Iya. Dan itu juga pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum satarawna ba'di atharatan Fasbiru hatta talqawni alal haud. Sungguh kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang lebih mementingkan diri sendiri. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan pesan Nabi setelah itu. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Maksudnya sampai kapan jemaah sekalian? Sampai mati. Disuruh bersabar. Sampai berjumpa dengan Nabi SAW di telaga. Telaga di mana yang dimaksudkan? Ini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalir dari sungai Al-Kautsar dan letaknya ada di padang mahsyar. Dan sungai Al-Kautsar itu ada di surga. Ada dua aliran dari telaga Al-Kautsar menuju padang mahsyar dan tertampung di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sumber air tidak ada lagi kecuali itu. Ya, nggak ada lagi fasilitas air kita di muka bumi ini. Semuanya sudah hancur. Tidak ada lagi yang menyediakan minuman kecuali telaga para nabi dan telaga Nabi Muhammad SAW yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya. Setiap umat beliau akan minum dari telaga tersebut dan Nabi SAW mengatakan, "Man syariba minhu lam yadma abadan." Siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Dan beliau juga mengabarkan ada sekelompok umat beliau ada sekelompok umat beliau yang sudah mendekati telaga tersebut. Tapi kemudian mereka dihalangi oleh para malaikat dan Nabi berkata, "Umatku, umatku." Maka para malaikat menjawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Artinya apa jemaah sekalian? Kita menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara hukuman yang Allah akan berikan, kita tidak akan bisa meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau telah berpesan kepada kita menghadapi pemimpin yang zalim, fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Ini pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini yang kedua peringatan bagi kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang lebih membahayakan untuk melengsarkan pemimpin yang zalim tersebut. Sebab dampaknya akan lebih berbahaya. Ya. Walaupun tujuan kita baik tentunya, namun tetap saja tujuan yang baik namun memunculkan bahaya yang besar itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqumu hatta min ummati musyrikin." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai datang eh, sampai segolongan dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin. Ini jemaah sekalian yang ketiga. Fitnah yang ketiga, tanda kiamat yang ketiga yang terdapat dalam hadis ini. Adanya segolongan kaum muslimin yang bergabung dengan kaum musyrikin. Para ulama menjelaskan ini mengandung dua makna. Yang pertama, mereka tinggal bersama mereka di negeri-negeri mereka yang kedua, mereka bersikap loyal kepada orang musyrik. Maka ini adalah tanda kiamat. Adanya orang-orang muslim yang bersikap seperti ini. Yang pertama mereka tinggal di negeri kafir. Negerinya orang-orang musyrik. Ya contohnya seperti di Amerika, di kebanyakan negeri Eropa. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain beliau bersabda, "Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ini menunjukkan dosa besar. Walaupun sebagian orang sekarang kayaknya keren banget kalau tinggal di Amerika. Tapi itu di dalam syariat sangat terlarang. Bahkan itu termasuk tanda kiamat. Iya. Kenapa jemaah sekalian kita dilarang tinggal di negeri musyrik atau negeri kafir? Karena bahaya yang akan menimpa agama kita. Maksudnya akhlak kita, iman kita bisa saja terpengaruh dengan mereka. Dan bahkan bisa jadi tanpa kita sadar. Kemudian kalau kita bisa menjaga diri, bagaimana dengan anak keturunan kita? Apakah kita bisa menjamin anak kita tidak terpengaruh dengan kehidupan mereka yang serba bebas, bahkan kesyirikan dan kekufuran mereka? Iya. Maka jemaah sekalian, ulama menjelaskan haram hukumnya tinggal di negeri kafir, walaupun untuk sekedar jalan-jalan sementara waktu, kecuali terpenuhi empat syarat. Kecuali terpenuhi empat syarat. Syarat yang pertama ada hajat, ada kebutuhan. Apalagi untuk berdakwah, tentu lebih bagus lagi. Ini syarat yang pertama, ada kebutuhan. Bukan sekedar untuk main-main, jalan-jalan. Syarat yang kedua, mampu mengamalkan agama kalau ternyata kita ditindas, dilarang, sehingga kita tidak bisa sholat misalkan, atau seorang wanita tidak boleh pakai hijab, maka nggak boleh kita pergi ke sana. Bahkan penduduk di sana harus hijrah, kalau dia mampu. Harus hijrah. Kalau dia tinggal di sana, kemudian dia tidak bisa mengamalkan agamanya. Kemudian syarat yang ketiga, dia punya ilmu agama yang mendalam untuk membentengi dirinya dari ajaran-ajaran sesatnya orang kafir. Kemudian syarat yang keempat, dia punya iman yang kuat untuk membentengi dirinya dari kehidupan bebas orang-orang kafir. Ini empat syarat bolehnya tinggal di negeri kafir, pengecualian. Namun pada asalnya hukumnya haram. Iya. Yeah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, mereka masih tinggal di negeri muslim, tapi bersifat loyal kepada orang-orang kafir. Maka ini hukumnya haram, termasuk dosa besar, bahkan bisa jadi kafir. Saya nggak perlu jelaskan lagi ya, surat Al-Ma'idah ayat 51. Iya, itu sudah jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa mayyatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka memilih pemimpin itu hanya satu bentuk. Ayat itu sebenarnya umum. Segala macam bentuk yang sifatnya loyal kepada mereka itu semua terlarang. Menjadikan mereka kawan setia, menjadikan mereka pejabat, memilih mereka jadi pemimpin, itu sudah tercakup semuanya. Ya, walaupun yang diterjemahkan dalam uh, terjemahan resmi Depak, dia pilih salah satu makna saja. Ya, yaitu jangan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpinmu. Tapi makna ayat ini berlaku umum. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali kalian. Wali-wali itu artinya adalah orang yang kita bersikap loyal kepadanya. Kemudian Allah ingatkan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Dia bisa kafir. Tapi ulama menjelaskan kapan dia menjadi kafir? apabila dasar sifat loyalnya itu karena setuju dengan agama mereka. Ya, kalau dia hanya sekedar alasan-alasan duniawi, maka ini adalah dosa besar. Jemaah sekalian, jangankan memilih menjadi pemimpin atau menjadikannya kawan setia. Menyerupainya saja sudah terlarang. Kalau itu merupakan ciri khusus orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Menyerupai saja sudah dilarang. Apalagi lebih daripada itu. Iya. Ini tentang tanda kiamat yang ketiga. Kemudian yang keempat, wahat tetap budafi amun min ummatil authan tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang menyembah berhala. Dan jamaah sekalian, ini sudah terbukti atau belum? Sudah. Banyak kaum muslimin yang telah menyembah selain Allah, entah mereka sadar atau tidak. Contohnya apa? Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Ketika mereka ditimpa musibah, kemana mereka datang? Mereka cari tempat-tempat keramat atau kuburan-kuburan keramat Kemudian mereka berdoa kepada penghuni kubur atau penghuni tempat yang mereka yakini keramat tersebut. Ini adalah syirik. Ini adalah menyembah selain Allah. Kenapa? Karena doa itu adalah penyembahan. Doa itu ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyembah selain Allah. Demikian pula ada orang yang mengaku muslim, tapi dia menyembelih untuk selain Allah. Padahal menyembelih itu ibadah. Maka siapa yang menyembeli untuk selain Allah, maka berarti dia telah menyembah selain Allah dan masih banyak lagi. Dan jemaah sekalian, inilah sebenarnya fitnah terbesar yaitu mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah. Ini peringatan bagi kita. Di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW akan ada orang yang melakukan ini dan sudah terbukti. Dan subhanallah, yang mengajari mereka justru orang yang mereka anggap paling tahu tentang hukum agama. Justru dialah yang mengajak mereka untuk beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini peringatan bagi kita. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Apa arti fitnah di situ? Artinya adalah syirik. Bukan artinya fitnah seperti bahasa Indonesia. Ini salah harus kita tegur. Kalau orang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, kemudian dia bermaksud artinya memfitnah orang. Iya. Tidak, membunuh lebih besar dosanya dibanding memfitnah orang. Tapi fitnah yang lebih besar daripada membunuh di sini maksudnya adalah syirik. Syirik itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Sesungguhnya akan datang pada umatku, akan muncul pada umatku 30 orang pendusta besar. Masing-masing mereka mengaku sebagai seorang nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak adalah tidak ada lagi nabi setelahku. Jemaah sekalian, apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW ini juga betul-betul terjadi. Muncul para nabi palsu. Tapi mungkin yang paling terkenal dan paling banyak pengikutnya adalah nabi palsu buatan buatan siapa? Hah? Buatan siapa? Hah? Nabi palsu buatan penjajah. Penjajah siapa yang saya maksud? Penjajah Inggris. Yaitu yang namanya Mirza Gulam Ahmad. Ya, yang kemudian berkembang ajarannya disebut ajaran Ahmadiyah hari ini. Ya. Jadi munculnya nabi palsu ini di masa penjajahan Inggris terhadap India. Makanya sampai sekarang salah satu pusat terbesar Ahmadiyah itu di London. Sampai hari ini masih terus difasilitasi, masih dibina oleh penjajah Inggris. Iya. Ini yang pengikutnya paling banyak. Dulu banyak ada juga yang banyak pengikutnya tapi para sahabat memerangi mereka seperti Musailimah al-Kadzab dia banyak sekali pengikutnya, namun diperangi oleh para sahabat. Ada juga mengaku Nabi, tapi kemudian taubat masuk Islam. Ya. Namanya Tulaiha al-Asadi. Ya. Kata para ulama, 30 orang ini maksudnya yang pengikutnya banyak. Adapun yang pengikutnya sedikit, bisa saja lebih banyak. Nggak tahu itu Lia, Lia Aminuddin, dia pengikutnya banyak atau sedikit. Ya. Apakah dia termasuk dalam 30 orang di sini atau tidak? Ya. Tapi dia sudah mengaku malaikat Jibril. Ya. Sudah lebih daripada nabi bahkan. Ya. Jadi ini harus kita waspadai. Muncul nabi-nabi palsu, mengaku sebagai nabi 30 orang pendusta besar. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi SAW memberikan kabar gembira akan senantiasa ada segolongan umat yang selalu ditolong. Tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka, dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah. Apa maksudnya ketetapan Allah di sini jemaah sekalian? Maksudnya adalah angin yang akan mematikan kaum mukminin di akhir zaman. Sampai masa itu, sampai seluruh orang mukmin diwafatkan ketika itu, akan ada segolongan orang yang tetap berpegang teguh dengan kebenaran. Kemudian Nabi mengatakan, enggak bahaya bagi mereka Orang mau mencela mereka, orang memusuhi mereka, nggak ada bahaya. Jamaah sekalian, ini peringatan bagi kita. Kalau kita mau mengamalkan yang hak, pasti kita dimusuhi. Dan Nabi mengatakan itu nggak ada bahaya bagi kita. Orang mencela kita, orang memusuhi kita karena kita mengamalkan yang benar, itu tidak ada bahayanya sedikit pun bagi kita. Kenapa? Karena Allah akan menolong kita. Tapi dia bisa saja menjadi bahaya. Kapan itu? Ketika kita menjadi lemah, ketika kita tidak mengamalkan yang hak karena takut dicela orang, takut dimusuhi orang. Baik, ini jemaah sekalian lima fitnah akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Tauban radhiyallahu anhu. Kita masuk hadis yang berikutnya karena waktu kita singkat, insya Allah saya singkat saja. Yang berikutnya adalah hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min ashratis sa'ah di antara tanda-tanda kiamat ayyurfa al ilm wa yathbutal jahal ilmu diangkat dan kebodohan merebak wa yushrabal khamru dan khamar diminum wa yadhhara zina dan nampaklah perzinahan jamaah sekalian dalam hadis ini disebutkan kepada kepada kita tiga tanda kiamat. Tiga tanda fitnah akhir zaman. Pertama, diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Ilmu apa yang dimaksudkan di sini? Jelas ilmu agama. Kalau ilmu dunia malah tambah hebat. Iya kan? Ilmu dunia tambah hebat, tambah canggih. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Orang berlomba-lomba mendalami ilmu dunia dan lupa dengan ilmu agama. Ya, jangankan mau menerapkan agama dalam seluruh bidang kehidupan. Yang mereka pelajari saja teori bernegara, teori ekonomi, berbagai macam teori mereka pelajari itu asalnya dari orang-orang kafir. Mereka tinggalkan syariat Islam yang telah mengatur semua itu dengan aturan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna. Iya. Ini yang terjadi. Kaum muslimin lebih sibuk mempelajari ilmu dunia dan Nabi SAW pernah mengingatkan, Inna Allah begitu, kulla alimin bid dunia, jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang cerdas tentang ilmu dunia, namun pada saat yang sama dia bodoh dalam ilmu agama. Dia tidak tahu wudhu yang benar, dia tidak tahu solat yang benar, dia tidak tahu akidah yang benar, dia tidak tahu beriman yang benar, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya dia lebih menguasai ilmu dunia. Ini peringatan bagi kita. Allah benci orang seperti ini. Dia hanya peduli dengan ilmu dunia, ilmu agama. Cukuplah sepekan dua jam saja. Ya. Terus masih sok mengatakan kita harus bagi dua, 50-50. 50 akhirat, 50 dunia. Buktinya apa? Buktinya cuma untuk satu dua jam saja belajar ilmu agama. Sisa waktunya lebih banyak untuk ilmu akhirat. Itu pun dua jam kalau dia belajar yang benar. Kalau dia datang di majelis ilmu, tidur, iya. Sama saja, iya. Atau enggak memperhatikan dengan baik, subhanallah. Inilah kenyataan kaum muslimin hari ini dan itu tanda-tanda kiamat. Beda dengan masyarakat Islam dahulu, begitu perhatian terhadap ilmu. Padahal jemaah sekalian, mendapatkan ilmu di masa dulu itu sulit sekali. Para ulama itu berjalan keliling dunia. Kitab Sahih Al-Bukhari kita tahu semuanya ya, kitab Sahih Al-Bukhari. Itu adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Siapa penulisnya? Imam Al-Bukhari yang berasal dari Rusia. Kalau dia tidak berjalan keliling dunia, merantau, meninggalkan kampung halamannya, masuk ke Baghdad, masuk ke Syam, masuk ke Makkah dan Madinah, kalau beliau tidak merantau menemui para ulama, beliau nggak mungkin bisa menulis Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim berasal dari Naisabur, dahulu daerah Persia. Imam Abu Dawud berasal dari Sijistan, juga daerah Persia. Itu imam-imam ahli hadis itu perlu keliling dunia untuk belajar. Kalau kita sekarang cukup klik. Ya. Mau cari hadis tentang apa? Tulis saja satu kata. Tanya kepada Ustadz Google. Ya. Muncul hadis-hadis itu atau di program Syamilah. Yang bagus pakai program Syamilah, siapa yang punya laptop, di situ muncul semua hadis. Yang dulu para ulama mencarinya berbulan-bulan. Tapi jamaah sekalian, kenapa kok para ulama bisa menguasai? Mereka cari dengan sulit, tapi mereka menguasai. Sementara kita tidak. Banyak, banyak sebabnya. Di antaranya adalah karena mereka berusaha menghafal. Kita cukup baca. Baca pun gak paham. Iya. Nggak berusaha menghafal. Itu bedanya. Walaupun kita jauh lebih muda, jauh-jauh lebih muda dibandingkan para ulama dahulu. Tapi para ulama lebih menguasai karena mereka berusaha untuk menghafal. Iya. Jadi ini yang pertama di dalam hadis ini. Yang kedua, khamar diminum. Ini sudah tidak diragukan lagi banyak tersebar di masa ini dan Nabi SAW dalam hadis yang lain juga mengingatkan akan datang nanti satu masa khamar dinamakan bukan dengan nama aslinya. Iya dinamakan dengan apa? Bir, angker, atau minuman pemberani, ya. dan seterusnya, macam-macam namanya. Ini di, sudah diperingatkan oleh Nabi saw Pada hakikatnya adalah khamar, dan khamar itu maknanya adalah minuman ataupun makanan yang memabukkan. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar. Ya. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini katakan nampaklah perzinahan. Jadi perzinahan enggak lagi dilakukan secara tertutup, tapi terang-terangan. Ya, terang-terangan orang berzina. Nauzubillah. Apakah itu zina mata, zina hati, zina sampai zina kemaluan? Wal billah sudah dilakukan terang-terangan. Baik terang-terangan bisa dilihat langsung ataupun melalui media-media. Subhanallah. Persis seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi hari ini. Iya. Ini tiga yang disebutkan dalam hadis ini. Berarti sudah berapa semuanya? Hah? Delapan ya? Berarti tinggal dua lagi. Yang kesembilan, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang kepada manusia satu masa, la yubalil mar'u min ma minhu amin halal amil haram di mana seseorang tidak peduli lagi sumber penghasilannya, apakah dari yang halal atau yang haram. Ini jamaah sekalian, yang kesembilan disebutkan dalam sebuah hadis akan datang satu masa orang-orang tidak peduli lagi dia mendapatkan harta dari jalan yang halal atau jalan yang haram wal iazubillah. dan ini pun sudah banyak kita saksikan hari ini bahkan mereka bangga bisa kerja di lembaga-lembaga riba yang sudah jelas-jelas haram. Iya. Ini yang terjadi hari ini. Dia sudah nggak peduli itu halal atau haram, yang penting ada penghasilan, yang penting bisa pakai mobil mewah, yang penting bisa tinggal di rumah yang layak, yang mewah. Waliyadubillah, inilah zamannya. Yang ke sepuluh, yang terakhir. Mungkin berhubungan dengan apa yang terjadi hari ini di berbagai belahan dunia. Yaitu akan muncul pertikaian, perselisihan sampai pertumpahan darah antara sesama muslim. Apakah antara anggota masyarakat atau masyarakat dan aparat atau pemerintah? Sama-sama masih muslim. Maka ini termasuk fitnah akhir zaman. Dan mari kita perhatikan apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam dalam menyikapi peristiwa tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Satakunu fitan akan datang sepeninggalku fitnah-fitnah pertikaian dan peperangan antara kaum muslimin al fiha khairum minal qa'im maka orang yang duduk di masa tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri Wal qaim khairu minal mashi Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairu minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Waman yushrif laha tashtashrifhu Dan barang siapa yang coba-coba masuk ke, kepada fitnah itu, niscaya dia akan celaka. Siapa yang ikut terlibat, dia akan celaka. Waman wajada malja'an au ma'adan fal, bihi. Dan siapa yang mendapatkan tempat bernaung atau tempat berlindung, hendaklah dia berlindung di dalamnya. Jadi jamaah sekalian, inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kita disuruh jangan terlibat. Semakin dekat kita terlibat, semakin besar bahaya. Itu maknanya yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maksudnya apa? Semakin jauh kita terlibat di dalamnya, semakin berbahaya kita. Semakin besar bahaya yang akan menimpa kita. Maka jauhi. Jaga lisan kita, jaga anggota tubuh kita, jangan ikut terlibat dalam pertikaian antara sesama muslim. Iya. Dan yang terjadi adalah orang-orang kafir akan tertawa kalau yang bertikai adalah sesama muslim. Masyarakatnya muslim, aparatnya muslim, mereka bertikai, mereka saling bunuh, orang kafirnya sambil nonton TV tertawa. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, kalau terjadi masa seperti ini, jangan ikut terlibat. Tidak dengan lisan kita, tidak dengan fisik kita, tidak pula dengan harta kita. Jangan ikut terlibat di dalamnya. Jemaah sekalian, inilah secara ringkas karena waktu kita terbatas 10 fitnah akhir zaman yang disebutkan dalam empat hadis tadi. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Jemaah sekalian, itulah yang baru kita bahas tadi. Tidak boleh seorang muslim melakukan aktivitas yang bisa membahayakan jiwa seorang muslim yang lain. Apalagi kalau bahayanya bisa meluas. Terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aparatnya muslim. Pendemonya muslim terjadi pertikaian sesama muslim, saling bunuh. Itu yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita melakukan aktivitas seperti ini yang bisa membahayakan jiwa kaum muslimin. Ya. Orang yang menista agama dia malah tertawa melihat kita. Itulah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jauhi, kita hindari. Walaupun bukan kita yang melakukan, tapi kita sama saja mempersilahkan mereka yang memancing di air keruh. Kalau kita diam di rumah, apakah mereka bisa melakukan itu? Kan tidak. Tapi kalau kita turun ke jalan, maka mereka bisa menyusupi aksi kita. Kalau begitu apa solusinya? Solusinya masuk rumah, kembali ke rumah. Nggak ada solusi lain. Tidak ada solusi lain. Pikirkan saja, apa ada solusi lain? Nggak ada. Untuk me, apa namanya menghindari provokator. Tidak ada solusi lain selain hentikan agar tidak disusupi oleh para provokator. Iya. Jadi akibatnya apa? Yang disalahkan orang Islam, kaum muslimin, padahal yang berbuat adalah provokator. Meskipun juga ada juga orang yang memang berniat untuk buat kekacauan walaupun dia juga termasuk muslim itu tidak menutup kemungkinan. Ya. Jadi kita nggak bisa menebak hati mereka. Kita nggak bisa memilih-milih mana orang yang punya niat baik, mana orang yang pingin mengacau. Maka kondisi seperti ini tidak ada solusinya selain cari cara lain. Cari cara lain yang lebih baik, yang lebih sesuai ajaran agama. Kemudian kuatkan dengan kesabaran dan doa. Iya. Apakah kita bisa merubah takdir dengan melakukan aksi-aksi seperti itu? Tidak sama sekali. Yang bisa merubah takdir itu hanya doa. Doa itu lebih dahsyat. Doa lebih dahsyat. Seperti pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintah yang jelek, pemerintah yang zalim, hadapi dengan doa. Di antara rahasianya kenapa? Karena pada hakikatnya pemerintah yang zalim itu bagian dari azab Allah kepada kita. Azab Allah itu nggak mungkin dihadapi dengan kekuatan, nggak mungkin. Tetapi dihadapi dengan ketakwaan, dengan taubat, dengan doa. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abdu ilaihim hakkahum, wasallallaha hakkakum. Tunaikan hak mereka, pemerintah yang zalim itu dan minta kepada Allah hak kalian. Ya. Dan ini subhanallah ditunjukkan di dalam sejarah Islam. Imam Ahmad menghadapi penista Al-Quran yang jauh lebih parah daripada sekarang. Apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan oleh penguasa di masa Imam Ahmad? Dia katakan Al-Quran itu makhluk. Dan ulama seluruhnya sepakat ucapannya adalah ucapan kekafiran. Al-Quran jamaah sekalian, dia bilang makhluk. Apakah artinya kalau Al-Quran sudah dibilang makhluk? Artinya bisa benar, bisa salah. Bisa terima, bisa tidak. Makhluk bisa benar, bisa salah. Salah bisa termasuk menipu. Ini bukan hanya menipu, salah dalam bentuk umum. Dan bisa direvisi. Kan makhluk. Dan juga bisa mati. Iya. Jadi betul-betul penghinaan yang dilakukan oleh penguasa di masa Imam Ahmad. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Penguasa tersebut bukan hanya menghina, tetapi memaksa seluruh ulama untuk mengikuti pendapatnya. Pendapat ahlus sunnah, pendapat agama Islam, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ucapan Allah bukan makhluk. Tapi ulama disiksa bahkan dibunuh supaya mau mengikuti pendapatnya. Apa yang terjadi pada Imam Ahmad? Imam Ahmad dipenjara, di, disiksa sampai bertahun-tahun lamanya, sampai berganti tiga kepemimpinan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Beliau terus bersabar. Sampai-sampai penduduk Madinah, afwan penduduk Baghdad ketika itu, itu semuanya sudah pingin memberontak. Seluruh ulama akhirnya diutus untuk menemui Imam Ahmad. Bagaimana ini? Orang-orang sudah pingin memberontak. Maka Imam Ahmad cuma mengingatkan satu kata, darah. Hati-hati. Jangan, jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin. Karena walaupun penguasanya itu sudah kafir, aparat-aparatnya muslim kemudian masih ada masyarakat muslim yang akan membantu dia. Akan terjadi perang saudara. Iya. Jadi Imam Ahmad bersabar sampai akhirnya Allah memberikan pertolongan di masa pemerintah yang berikutnya yang keempat barulah seorang yang baik, seorang penguasa yang adil, Imam Ahmad langsung dibebaskan, langsung dia meminta maaf kepada Imam Ahmad dan dimuliakan Imam Ahmad dan ketika itu sudah hilang semua kekufuran dan orang-orang yang dulu membantu pemerintah yang zalim di apa namanya diadili semuanya oleh pemerintah ini yang berikutnya. Sabar menghadapinya dan tidak terjadi pertumpahan darah. Iya. Ini bimbingan Islam dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Iya. Demikian wallahu alam. Hmm. Ada pertanyaan lain silahkan. Maksudnya dalam menghadapi pemilu ini Para ulama menjelaskan, pada dasarnya sistem pemilu itu bukan cara yang islami. Buktinya apa? Orang kafir pun bisa naik. Kalau cara Islam kan nggak begitu. Ya, orang kafir sudah nggak ada, memang nggak boleh sama sekali untuk ikut dipilih. Iya. Jadi ini caranya sudah salah. Tetapi kalau kita tidak ikut di dalam pemilihan tersebut, itu sama saja kita membiarkan dia jadi pemimpin. Maka sebagian ulama berijtihad, boleh kita ikut memilih yang muslim agar yang kafir ini tidak naik. Ya. Dan ulama seluruhnya sepakat. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir bahkan termasuk kategori wala, loyal kepadanya. Ini termasuk dosa besar, bahkan bisa saja sampai pada tingkat kekufuran. Iya. Jadi dalam hal ini para ulama menjelaskan, boleh kita turut serta memilih, bukan karena pemilu itu islami, bukan. Tetapi sekedar mengurangi kemudaratan. Iya. Agar yang kafir ini tidak naik. Tapi jamaah sekalian, jangan lupakan ada cara yang lebih jitu, yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ikut pemilihan semuanya juga, kalau mereka yang ngatur kotak suaranya sama saja, ya. nggak ada nggak ada gunanya kita ikut memilih. Ya, mereka bisa rekayasa hasil penghitungan suara. Makanya jangan lupa yang terbaik adalah banyak-banyak berdoa dan bertobat. Bertakwa kepada Allah, ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kedalika nuwalli ba'da zalimina ba'dam bimakanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zolim pemimpin atas orang zolim yang lainnya. Karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Apa arti ayat ini? Kalau kita zolim, pemimpin kita pun akan zolim. Kalau kita pendosa, pemimpin kita pun pendosa. Jadi yang terbaik adalah perbaiki diri kita. Ya, Kekuasaan itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau kita masih belum pantas mendapatkan pemimpin yang baik, maka itu karena dosa-dosa kita. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri, kemudian perbaiki orang lain, terutama keluarga dan masyarakat kita. Iya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam memperbaiki masyarakat. Ya. Demikian wallahu alam. Hmm. Mungkin ada satu lagi sebelum masuk waktu asar. Asar jam berapa sekarang? Sebentar lagi Pak ya. ya. Mungkin satu lagi kalau ada. Hmm. Itu hadis sahih. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbih. Kalau dia tidak mampu maka cukup dengan hatinya. Maksudnya dia benci dalam hati. dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Iya. Tapi jamaah sekalian. Inilah yang penting kita pahami. Menerapkan satu hadis itu harus dipadukan dengan hadis-hadis yang lain. Nggak bisa kita ambil satu hadis ini, kemudian kita lupakan hadis yang lain. Iya. Jadi, kalau misalkan kita mau rubah dengan kekuatan, maksudnya kita menentang pemerintah, menurunkan pemerintah, jadinya bertentangan dengan hadis yang lain. Yang tadi sudah kita sebutkan. Dan itu nggak mungkin. Pemahaman antara hadis itu bertentangan. Iya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau itu nggak bisa dilakukan dengan tangan, maka dengan lisan. Kenapa nggak bisa dilakukan dengan tangan? Akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Iya. Jadi jamaah sekalian, merubah kemungkaran itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, kemungkarannya berubah, tapi berubahnya kemana? Kepada kemungkaran yang justru lebih besar. Ini nggak ada gunanya malah dosa kita. Ya. Kita mau larang pembunuh lagi mabuk. Pembunuh lagi mabuk. Kita larang dia bermabuk. Tapi kalau dia nggak mabuk, dia bunuh orang. Mana lebih bagus? Kita biarkan dia mabuk supaya dia fly tidur atau kita larang dia kita larang dia minum, kita larang dia mabuk supaya dia bisa bunuh orang. Nah, ini yang harus dipahami. Iya. Jadi jangan kita merubah kemungkaran tapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Tingkatan yang kedua, kemungkarannya hilang tapi berganti kemungkaran yang semisal. Iya. Pengemungkaran yang semisal. Ya contohnya dalam merubah uh, eh, melengsarkan penguasa. Ternyata yang muncul penguasa lebih dolim, atau penguasa yang sama dolimnya. Iya. Jadi sama saja kalau begitu. Ini harus kita ukur dulu apa yang akan terjadi setelahnya. Iya. Ini yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, kemungkarannya berkurang. Tidak hilang sama sekali, tapi berkurang. Kemudian yang keempat, hilang sama sekali. Jadi empat tingkatan. Pertama, terlarang. Yang kedua, kadang dibolehkan sesuai ijtihad. Yang ketiga dianjurkan, yang keempat lebih dianjurkan. Ya, Ini kalau kita perhatikan keseluruhan dalil merubah kemungkaran jadinya empat tingkatan itu. Sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya. Jadi, kalau kita merubah kemungkaran dengan tangan, justru muncul kemungkaran yang lebih besar, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Demikian pula merubah kemungkaran dengan lisan. Kalau kita perhatikan hadis yang lain, ternyata merubah kemungkaran dengan lisan terhadap penguasa itu caranya beda. Dengan merubah kemungkaran terhadap masyarakat biasa. Dan ini subhanallah, ada sebagian orang sudah tahu hadis ini, tapi seakan-akan nggak mau tahu emosi yang lebih dia perturutkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Man aroda an yan lidhi sultan falayubdihi alaniatan. Siapa yang ingin menasehati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita terang-terangan menasihati penguasa, ini akan mengobarkan pemberontakan di tengah masyarakat atau kebencian terhadap pemerintah sehingga membawa mereka turun ke jalan dengan penuh emosi. Iya. Maka Nabi SAW telah berpesan, "Man arada an yansaha sultan fala yubdihi Siapa yang ingin menasihati pemerintah, janganlah dia sampaikan terang-terangan. Dan jemaah sekalian, dari mana sih datangnya cara menasihati pemerintah dengan cara terang-terangan di media massa? atau di mimbar-mimbar dari orang-orang kafir. Itu bagian dari demokrasi namanya. Dan demokrasi itu bukan dari Islam. Dari orang-orang kafir. Kenapa kita mau ikut-ikutan cara mereka? Iya. Itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau ingin menasihati penguasa, seperti yang Allah perintahkan kepada Fir kepada Musa, temui Fir'aun, sampaikan nasihat dengan kalimat yang baik. Itu kafir, sudah jelas-jelas kafir. Allah masih mengatakan ucapkan kalimat yang lembut. Apalagi kalau penguasa kita masih muslim, ya. Jelek-jelek begitu masih muslim. Ya. Misalkan, misalkan ya, penguasa satu negeri. Saya nggak bermaksud penguasa tertentu. Masih muslim. Dia masih muslim. Fakula lahu kaulan layinan. Ucapkan kepada Fir'aun kalimat yang lembut. Ucapan yang lembut. Apalagi kalau masih muslim tentu dia lebih berhak lembut lagi. Iya. Jemaah sekalian, sayang sekali sudah habis waktu, sudah terdengar azan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.